Dari apa yang kita bahas terakhir sebagaimana dalam bab yang terakhir kita bahas terkait penjelasan tentang penyimpangan atau kesesatan orang-orang yang mencukupkan dengan Al-Quran saja dan tidak mau untuk kemudian berpegang kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari penjelasan beliau Syekh Al Albani, yang beliau menyebutkan beberapa adillah yang menunjukkan perkara-perkara yang telah kita sebutkan. Baik yang menunjukkan bahwasanya sangat butuhnya kita kepada bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Karena sesungguhnya tidaklah cukup seorang itu hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Tetapi dia harus butuh untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas dari isi kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas oleh Allah untuk menjelaskan Al-Qur'an tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Dari yang terakhir yang kita bahas Yang mungkin sudah sempat Mungkin kita singgung juga Ada sebuah kisah yang Sekali lagi menunjukkan di mana perkara tersebut atau kisah tersebut menunjukkan bahwasanya pada hakikatnya apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan perintah atau apa-apa yang berkaitan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau ada seandainya seorang kemudian berhujah beralasan bahwasanya dia tidak mendapatkan keharaman keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dari beberapa perkara yang ada di muka bumi ini maka sungguh dia telah berani untuk menyimpulkan perkara-perkara yang perkara tersebut sebenarnya adalah perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi justru dia halalkan. Dia telah berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya perkara-perkara tersebut telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu semuanya dalam Al-Qur'an. Baik secara khusus maupun secara global. Perkara yang global Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rincikan di dalam sunnahnya, sehingga pada dasarnya Islam ini adalah agama yang sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah butuh Islam itu kepada penambahan ataupun bahkan pengurangan, karena Islam telah sempurna dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika ada orang yang berani kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan beralasan hal tersebut tidak ada dalam Al-Quran, maka ini adalah perkara yang batil. Kenapa? Karena ternyata dalam sunnah perkara tersebut disebutkan. Karena sunnah Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagaimana yang sering kita bahas pembahasan ini, bagaimana sesungguhnya hakikatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu beliau. Ada sebuah kisah yang mungkin kita ulangi lagi untuk kita baca. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah wa bi munasabati hadhil ayah dalam halaman yang ke-12. Yu'jibuni ma thabata 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beriringan atau berkesesuaian dengan ayat ini yaitu ayat dalam surat Al-Hasyr wa ma atakumur rasulu fahudu wa ma atakumur rasulu fahudu wa ma nahakum anhu fantahu dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah yaitu maka kerjakanlah Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh beliau kepada kalian, maka tinggalkanlah. Maka berkesesuaian dengan ayat ini, kata beliau, apa-apa yang memberikan kepadaku sesuatu yang menakjubkan. Dari apa-apa yang sabit telah tetap dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu sahabat yang mulia, yang beliau adalah termasuk di kalangan para mufassirin, di kalangan para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Bahwa suatu ketika datang kepada beliau wahwa annam ra'atan ja'at ilaih. Ada seorang wanita datang kepada beliau Fakalat lahu. Kemudian wanita tersebut mengatakan antal ladzi taqulu la'anallahu namisat wal mutanammisat wal washimat wal mutawashimat. Dia mengatakan wanita tersebut Kamu wahai Abdullah bin Mas'ud Kamu yang mengatakan bahwasanya Allah melaknat An-namisat. Orang-orang yang menyambut, menyambung rambutnya. Wal misat Dan orang yang meminta untuk disambungkan pada rambutnya. Karena menyambung rambut ini adalah tidak boleh. Baik dengan dari dengan rambut yang sintetis ataupun nam asli. Nah. Wal washimat wal mutawashimat. Dan demikian juga Allah melaknat orang yang mentato tubuhnya atau yang meminta untuk ditatokan pada tubuhnya. Orang yang mentato tubuh atau yang meminta nah, kepada orang lain untuk ditatokan pada tubuhnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan qala na'am. Beliau mengatakan iya, saya yang mengatakan hal tersebut. Tentunya beliau mengatakan hal tersebut bukan dari diri beliau tapi itu adalah merupakan hadis Nabi itu merupakan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah melanat perkara-perkara tersebut. Kemudian wanita tersebut mengatakan, Fa ini tu kitab Allah min awalihi ila akhirihi falam ajid fihi matakul. Sesungguhnya aku telah membaca Al-Quran, kitabullah, dari awal sampai akhir. Aku tidak mendapati yang seperti itu dari apa yang kamu katakan tadi. Aku sudah bolak-balik Al-Quran, sudah baca dari awal sampai akhir, tapi tidak ada larangan tentang masalah perkara-perkara yang kamu sebutkan tadi. Masalah larangan menyambung rambut ataupun mentato tubuh. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, dengan tenang beliau mengatakan kepada wanita tadi, فَقَالَ laha In kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau seandainya kamu membaca Al-Qur'an itu dengan sebenarnya, maka sungguh maka sungguh-sungguh kamu akan mendapati hal tersebut sebenarnya. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau seandainya kamu membaca Al-Qur'an itu dengan sebenarnya, maka sungguh-sungguh kamu akan mendapatkan dari apa yang aku ucapkan tadi. Kemudian wanita tersebut uh, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan amma qara'ti Tidakkah kamu membaca firman Allah Subhanahu wa taala Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu Tidakkah kamu membaca di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 ini Wa ma atakumur rasulu fakhudhu dan apa-apa yang dibawa oleh Ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam maka ambillah, maka kerjakanlah. Wa manahakum anhu fantahu dan apa-apa yang dilarang oleh beliau kepada kalian maka tinggalkanlah. Kemudian wanita tersebut mengatakan qalat bala. Wanita tersebut mengatakan iya, saya membaca ayat itu. Sudah? Setelah itu kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan qala faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kemudian setelah wanita tersebut membenarkan bahwasanya ya saya membaca ayat tersebut bahwasanya terkandung di dalamnya apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah maka ambillah maka kerjakanlah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah berarti di sini terkandung perintah Allah agar kita mentaati Rasulullah dalam perkara-perkara yang diperintah oleh beliau maupun yang dilarang oleh beliau. Kemudian wanita tersebut mengatakan, "Iya, saya membaca ayat tersebut." Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengingatkan dengan hadis yang ini adalah merupakan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. fakad faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, maka sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau disebutkan dengan lafaz sami'tu menunjukkannya mendengar secara langsung. Ya. Abdullah bin Mas'ud mendengar secara langsung dari apa yang disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh-sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu namisat wal mutanamisat wal washimat wal mutawashimat." Al-hadis. Sungguh-sungguh aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah melaknat ya orang-orang yang menyambung rambutnya dan orang yang meminta untuk disambung rambutnya, atau orang yang mentatu tubuhnya, atau orang yang meminta untuk ditatokan pada tubuhnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Kisah ini adalah menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah sempurna. Baik secara khusus maupun secara global. Perkara yang global dirincikan oleh Rasulullah dalam sunnah beliau. Sehingga ketika seorang mengatakan bahwasanya lu saya nggak mendapati itu dalam Al-Qur'an, maka ingatlah dengan firman Allah wa ma atakumur rasulu fahudu Wa manahakum anhu fantahu. Sudah selesai. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah agar kita mentaati Rasulullah. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah maka kerjakanlah. Apa yang diperintah oleh beliau kerjakanlah. Dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan agar kita mentaati beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun mungkin tidak disebutkan larangan terkait dengan perkara-perkara tadi secara rinci di dalam Al-Quran. Tetapi Allah menyebutkan secara global. Yang kemudian dirincikan perkara tersebut di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian berlaku untuk perkara-perkara yang lain. Ketika seorang mengatakan, lu gak ada itu dalam Al-Quran. Berarti kalau begitu boleh, kalau begitu halal. Kita lihat bagaimana bimbingan Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara-perkara tersebut. Ternyata Rasulullah menyebutkan secara rinci dalam perkara-perkara yang lainnya. Rasulullah mengharamkan semua binatang yang memiliki taring, demikian juga yang memiliki cakar, ya, yang digunakan untuk memangsa hewan buruannya. Demikian juga diharamkan al-himar al-insi, yaitu keledai jina. Demikian juga diharamkan perkara-perkara yang lainnya, yang itu adalah termasuk bagian perkara-perkara yang telah dirincikan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan penjelas dari apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Maka ketika beliau Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan isi kandungan Al-Quran, maka kita pun mengikuti bimbingan beliau alaihi salatu Jangan kemudian kita luka tidak ada dalam Al-Quran. Tapi ada dalam sunnah Rasul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpegang kepada sunnah Rasul. Bahkan ketaatan kepada Rasul adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Bahkan itu adalah termasuk bagian ketaatan kepada Allah. Mayuti Rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan ibidin rahimani wa rahimakumullah ini adalah salah satu contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh. Berapa banyak di antara umat pada zaman sekarang ini berupaya untuk mengkritisi Al-Quran atau mengkritisi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah dalam rangka untuk kemudian menjauhkan kaum muslimin dari bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan beliau dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah orang-orang yang membahas <clears throat> nah, hadis Nabi, kemudian setelah itu dikritisi, itu dianggap adalah studi kritis yang dianggap ilmiah. Bahkan membuat atau menulis buku studi kritis terhadap hadis Nabi. Seolah-olah perkara yang dianggap ini adalah perkara yang ilmiah. Bahkan dijadikan sebagai disertasi-disertasi doktoral ya. Yang menunjukkan seolah-olah orang yang seperti ini menemukan penemuan yang ilmiah. Tetapi hakikatnya orang-orang yang seperti ini berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang mungkin juga kita pernah bahas, bagaimana ada sebagian manusia yang dia menganggap dirinya sebagai seorang yang dikatakan dari kalangan cendekiawan, cendekiawan muslim. Yang dia berani untuk kemudian mengkritisi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya orang yang seperti ini ketika dia mengatakan bahwasanya saya berpegang kepada Al-Qur'an, maka hakikatnya dia tidak berpegang kepada Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah kita bahas. Karena kalau seandainya dia berpegang kepada Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan berpegang kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai yang sampai-sampai yang mungkin yang pernah kita bahas, ada seorang yang dia sudah dikatakan profesor, doktor, Ya. Dia belajar ilmu-ilmu Islam. Secara dohirnya dia sudah menempati posisi yang luar biasa. Tetapi ternyata dia tidak memiliki adab terhadap Rasulullah SAW. Dia menyatakan bahwasanya saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada Sahih Bukhari. Subhanallah. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta pertolongan kepadanya dan kepadanya lah kita bertawakal. Orang yang seperti ini bukan orang yang tidak berpendidikan. Dia mengatakan bahwa saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada Sahih Apa itu? Dalam hadis dubab yang pernah kita bahas. Hadis yang berkaitan tentang lalat dalam hadis Sahih Bukhari yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbingkan kepada kita idadah kalau dubab fiina ya hadikum fal yakmisu. Kalau lalat itu masuk dalam salah satu bejana minum di antara kalian, maka celupkanlah. faina fi ahadi jana daun wal ukhra karena salah satu di antara kedua sayap Lalat tersebut ada penyakitnya, yang satu ada penawarnya. Hadis ini dalam Sahih Bukhari yang dikatakan oleh para ulama talaqatul ummatu bil kabul Para ulama para yaitu umat Islam ini sepakat untuk menerima kesahihan apa yang disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari. Sepakat, tidak ada yang menolak di kalangan para ulama umat Islam ini sepakat tentang kesahihan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tersebut. Lah ini datang seolah-olah ya, dia memiliki penemuan yang ilmiah. Dia lebih percaya kepada dokter kafir daripada sahih Bukhari. Lah buktinya katanya. Lah buktinya itu lalat. Ternyata memang di situ ya tempatnya sesuatu yang menjijikkan, dia biasa hinggap pada tempat-tempat yang kotor. Nah, Allahul Musta'an. Kalau seandainya seorang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka cukup dengan hadis ini saja dia langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tidak perlu kemudian di otak atik di akal akal Karena sesungguhnya syariat Allah ini dibangun di atas wahyu, bukan dibangun di atas akal. Laukana dinu birra'yi, lakana asfalal khufi, aula bil masih min a'la aula bil masih min a'laha kalau seandainya agama ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kalau seandainya agama ini dibangun di atas akal maka niscaya mengusap khuf ya mengusap khuf ketika dalam safar di antara sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dibolehkan ketika wudhu dalam keadaan safar misalnya atau dalam keadaan mukim dengan ketentuan yang dibahas dalam pembahasan fikih ketika akan mengusap atau ketika akan mencuci kaki maka di sana dibolehkan untuk mengusap huf. Huf itu apa? Sesuatu yang menutupi kaki. Baik kaos kaki ataupun ya sepatu. Tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu sebelum uh, bolehnya mengusap tersebut adalah sebelum mengusap tadi, seorang tersebut memakai khuf tadi, memakai kaos kaki atau sepatu tersebut dalam keadaan dia suci sebelumnya. Sebelumnya sudah berwudu. Ketika dia bakal, maka dia cukup untuk mengusap khuf tersebut, tidak kemudian dicuci. Ya, mungkin kadang-kadang mungkin seorang butuh yang seperti ini, perjalanan safar, melakukan perjalanan jauh mungkin di hutan, ya. Atau dalam perjalanan yang mungkin adanya masyakkah untuk kemudian dia harus melepas sepatunya tadi. Maka cukup ketika dia melakukan prosesi wudhu, ketika sampai pada kaki, maka tidak perlu untuk diguyurkan. Ketika memang ada masyarakat sesuatu yang berat, walaupun pada dasarnya tetap boleh untuk kemudian membuka. Tetapi ketika dia mengambil ruhsah keringanan ini, maka dia boleh mengusap khuf tersebut. Tetapi mana bagian yang harus diusap? Apakah bagian kaki, eh, bagian bawah? Ternyata yang diusap adalah bagian atasnya. Rasulullah memberikan contoh Nah, yang diusap itu adalah wa masaha dhahira khuffaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian punggung ya, bagian punggung dari sepatu beliau. Ini adalah yang diusap dalam khuf. Kalau seandainya kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama Islam ini dibangun di atas akal, maka niscaya yang diusap itu lebih utama yang bawahnya. Iya enggak? Karena yang kotor apa yang bawah, iya enggak? Kalau kita pakai sepatu kan yang kotor bawahnya. Secara akal, iya enggak? Tapi karena kalau seandainya agama ini dibangun di atas akal, maka saya yang diusap itu bagian bawahnya. Itu adalah lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Lah ternyata apa? Karena agama Islam ini bukan dibangun di atas akal, tapi dibangun di atas wahyu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebagaimana yang telah kita ketahui tadi wa masaha khuffaihi bahwasanya Rasulullah SAW mengusap bagian punggung dari khufnya beliau tersebut. Pembahasan masalah masul khuf, masul khufain yaitu mengusap dua sepatu ini dalam pembahasan pembahasan masalah wudhu, yaitu tentunya dalam babul fikih yaitu dalam bab pembahasan masalah fikih. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Maka demikianlah, tidaklah agama Islam ini dibangun di atas akal, Sedikit-sedikit diakal-akal. Kalau nggak masuk akal ditolak. Enggak. Pada dasarnya akal manusia itu terbatas. Dan sungguh kalau seandainya seorang itu memiliki akal yang sehat, fitrah yang lurus, maka sungguh hakikatnya agama Islam ini tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Kenapa itu bertentangan dengan pikirannya? Karena pikirannya sudah rusak. Sudah dicekoki dengan berbagai syubuhat. Berbagai kerancuan-kerancuan berpikir yang dihembuskan oleh orang-orang yang mereka mengedepankan akal mereka daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan Mu'tazilah, Aklaniyun, para pengagung akal. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, demikian banyak contoh terkait dengan perkara-perkara yang seperti ini. Padahal Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya salah satu di antara sayap lalat tersebut salah satunya ada penyakitnya memang, tetapi satunya lagi ada penawarnya, ada obatnya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau melanjutkan dalam bab yang berikutnya dalam halaman yang ke-12 suatu bab adamu kifayatil lughati li fahmil Qur'an. Kita berpindah kepada bab baru. Bahwasanya tidak cukup kemampuan bahasa atau tidak cukup hanya semata dengan bahasa Arab. Al-lughah di adalah bahasa Arab. Tidak cukup hanya semata tidak cukup dengan semata bahasa Arab li mil Quran untuk memahami Al-Qur'an. Bukan berarti kemudian bahasa Arab tidak penting, penting. Bahkan para ulama ya menjelaskan terkait dengan mempelajari bahasa Arab ini adalah termasuk bagian perkara yang ditekankan kepada kaum muslimin. Ya. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah hukumnya wajib. Ya. Seorang itu mempelajari bahasa Arab. Ya. Ikhwan ibidin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi pembahasan kita ini sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Bahwasanya tidaklah cukup seorang itu ketika sudah memiliki ketakapan dalam bahasa Arab atau kemampuan dia dalam bahasa Arab Kemudian dengan semata-mata itu untuk memahami Al-Quran. Tidak bisa. Karena pada hakikatnya itu semuanya dikembalikan kepada bagaimana bimbingan Rasulullah SAW. Karena dalam beberapa lafad, ternyata Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut sebagaimana yang telah kita bahas terkait dengan makna zulm. Makna kedoliman di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Kalau kita lihat azulm di situ maknanya adalah aniaya. Ya. Tetapi ternyata yang dimaksud dengan kedoliman dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perbuatan kedoliman secara umum, tidak. Padahal secara bahasa, azulmnya kedoliman. Perbuatan aniaya. Tetapi ternyata dalam ayat tersebut, khususnya adalah berkaitan tentang permasalahan syirik, permasalahan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Kemudian kata beliau kata Asyih Al-Albani rahimahullah wa mimma sabaka yabdu wadihan annahu la majala li ahadin mahma kana aliman bil lughatil arabiyyah wa adabiha dan sebagaimana yang telah lalu nampak secara jelas bahwasanya tidak ada tempat bagi seseorang bagaimanapun dia pengetahuan dia tingkat pengetahuan dia dalam bahasa Arab dan kaedah-kaedahnya ayat hamal Quran Al-Karim kemudian dengan semata itu dia bisa memahami Al-Quran Al-Karim tidak bisa dunal isti'anati ala dhalika bisunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-kauliyah wal fi'liyah yang dia mengetahui bahasa Arab tersebut dan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya kemudian dia tanpa meminta bantuan kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik ucapan beliau maupun perbuatan beliau maka orang tersebut tidak bisa untuk memahami Al-Quran semata-mata dengan apa yang ada padanya dengan bahasa Arab tersebut Ketika dia tidak mau menengok kepada bimbingan Rasul, tidak mau menengok kepada bagaimana bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara tersebut, bahkan seolah-olah alergi untuk melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa dirinya orang yang brilian, merasa dirinya sebagai cendekiawan, cendekiawan Muslim, padahal hakikatnya bukan termasuk bagian tersebut. Ya. Dan sesungguhnya tidak bermanfaat ilmu yang ada pada dirinya ketika dia ternyata menolak dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu lan yakuna a'lam fil lughati min Nah, fa innahu lan yakuna a'lam fil lughati min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam alladziina nazala alquran quran bi lughatihim. Karena sesungguhnya hakikatnya orang tadi itu tidak lebih pinter dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka. Ya, turun dengan bahasa Arab. Mereka itu yang memahami atau yang memiliki Kemampuan dalam bahasa Arab tidak lebih pintar dengan para sahabat. Para sahabat tidak bisa disame. Ya. Ilmu yang ada pada mereka. Para sahabat, Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Walam takun qad syabatha lausatul ujmati wal amiyati wal lahan. Dan para sahabat tidaklah tercampur pada bahasa mereka tersebut bahasa-bahasa di luar bahasa Arab ataupun bahasa pasaran ataupun bahasa yang terkandung padanya kesalahan. Murni bahasanya. Bahasa Arab yang murni. Kalau sekarang mungkin ada orang pandai bahasa Arab, tapi ternyata dia sudah tercampur dengan bahasa-bahasa yang serapan dari bahasa asing. Wa ma'adzalika fa innahum ghalitu fi fahmil ayatis sabiqah tamadu ala lughatihim faqat. Tetapi demikian, para sahabat pun pernah tergelincir. Tetapi bukan berarti ini menunjukkan apa? Nah, kesalahan atau menunjukkan ke, uh, celaan kepada para sahabat. Artinya dulu para sahabat pernah terjatuh dalam Perkara-perkara yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan. Tetapi kemudian setelah itu langsung diluruskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa? Para sahabat itu terbimbing. Al-Quran yang turun dengan bahasa mereka, para sahabat bisa sempat salah dalam memahami maknanya. Yaitu dalam firman Allah, dalam surat Al-An'am tadi. Innaladina ladina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Para sahabat ketika itu menyangka bahwasanya azulm di sini adalah perbuatan aniaya secara umum. Ternyata Rasulullah SAW kemudian membimbingkan kepada mereka. Laisa bidzalik, bukan seperti itu maksudnya. Innama huwa syirk, sesungguhnya yang dimaksud dengan kedoliman di sini adalah kesyirikan. Alatas tasma'u ila qauli Luqman libnihi. Tidaklah kalian pernah mendengar perkataan Luqman Al-Hakim kepada anak beliau, kepada putra beliau, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kalian, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Nah ini Rasulullah langsung membimbing. Inilah keutamaan para sahabat. Langsung terbimbing oleh bimbingan Rasul. Jangan kemudian dengan dalih dengan yang seperti ini kemudian menjelek-jelekkan para sahabat. Nah itu buktinya sahabat juga salah. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwasanya kita menjatuhkan kredibilitas para sahabat. Lah, Jangan sama sekali. Karena jelas larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai kemudian kita mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa Hanya saja kisah ini dipaparkan oleh beliau menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yang turun dengan bahasa mereka para sahabat, para sahabat sempat memahami yang berbeda. Menunjukkan apa? Butuh bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah lebih-lebih lagi kita ini, kan gitu. Para sahabat yang Al-Quran tersebut turun dengan bahasa mereka sempat berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah kezaliman perbuatan aniaya secara umum, tapi adalah maknanya adalah kesyirikan. Ya. Bisa dipahami? Nah, sehingga di sini Syekh Al-Albani memaparkan kepada kita bahwa me, menjelaskan kepada kita bahwasanya kecakapan seorang dalam bahasa Arab semata itu tidak cukup untuk memahami Al-Quran, tetapi butuh kepada bimbingan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para sahabat juga dibimbing oleh Rasulullah, maka mereka para sahabatlah manusia-manusia yang utama. Ya, manusia-manusia yang utama sehingga kita dibimbingkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian mengembalikan agama ini kepada bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Karena para sahabat adalah manusia-manusia yang terbimbing dengan didikan beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui dari apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yang berikutnya wa alaihi faminal budhi au faminal budhi annal mar'a au faminal budha annal mar'a kullama kana aliman bis sunnah kana ahra bi fahmil qur'ani wastibatil ahkami minhu mimman huwa jahil dan di atas dasar ini sebagaimana telah diketahui bersama bahwa seorang itu kalau dia orang yang paham terhadap sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah orang yang lebih pantas atau lebih berhak untuk memahami Al-Quran dan mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia orang yang paling paham terhadap sunnah Rasul. Lah kenapa? Karena Al-Quran dan dijelaskan dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak tahu tentang sunnah, maka bagaimana dia bisa memahami Al-Quran? Nah, Isya jam berapa? Kurang berapa menit? 4 menit. Baik. Maka sekali lagi kata beliau bahwasanya seorang kalau sudah bisa, kalau seorang sudah memiliki kemampuan, keilmuan dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia lebih pantas untuk kemudian dia memahami Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan bimbingan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimman huwa jahilun biha daripada dibandingkan dengan orang yang bodoh terhadap sunnah Rasul. Lah ini apalagi ada orang yang alergi terhadap sunnah berani untuk kemudian menafsirkan Al-Quran. Lebih-lebih lagi kalau gitu kan. Ya. Orang yang jahil saja, orang yang dia tidak tahu terhadap sunnah, dia tidak bisa memahami Al-Quran. Nah ini alergi terhadap sunnah. Maka dia bisa menolak sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyimpulkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dengan hawa nafsunya. Fakaifa mimman huwa ghairu mu'taddin biha wala multaffin ilaiha aslan. Lalu bagaimana dengan orang yang dia tidak terbiasa untuk berpegang kepada sunnah dan dia tidak wala multafitin ilaiha aslan dan dia tidak mau menengok kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Orang yang jahil saja dia tidak bisa untuk memahami Al-Quran. Lah ini lebih-lebih lagi orang-orang yang alergi terhadap sunnah Rasul. Berani-berani dia menafsirkan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu, seperti itu, seperti itu. Tapi tanpa dengan bimbingan Rasulullah. Nah ini sunnahnya begini Pak Ustadz. Jangan. Kita berpegang hanya kepada Al-Quran saja. Nah ini berani dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Melanggar apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'atakumur rasulu fahudu wa ma'nahakum anu fantahu. Demikian juga mayuti rasul. Fakat atau Allah. Dan demikian juga ayat yang banyak yang menjelaskan perintah agar kita berpegang kepada apa yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika kana minal qawaid al muttafaq 'alaiha baina ahli ilmi. Maka oleh karena itu kata beliau, perkaidah yang telah disepakati di antara para ulama saral qur'anu bil qur'ani was sunnah thumma bi aqwalis sahabati dan oleh karena itu termasuk dari kaedah yang disepakati oleh para ulama adalah menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Demikian juga menafsirkan Al-Quran, ayat Al-Quran dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara ayat Al-Quran yang satu ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Demikian juga ayat Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira satu ayat dengan ayat yang lainnya itu tidak berkesesuaian atau tidak ber nah, tidak ada hubungannya. Jangan dikira demikian. Bahkan satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Demikian juga ayat yang ada dalam Al-Quran sangat berhubungan erat dengan apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Dan demikian juga apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Bagaimana Allah memerintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah salat? Rasulullah mencontohkan tentang kaifiyah tata cara salat yang dimulai dengan takbiratul ikhram, ya, yang diakhiri dengan salam. Kaifiyah tersebut di mana? Apakah ada dalam Al-Qur'an? Ternyata datang dalam sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, "Thumma bi aqwali sahabah." kemudian memahami Al-Quran tersebut, setelah itu dengan perkataan para sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in. Dengan pemahaman para sahabat yang Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyin. Wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Siapa mereka? Para sahabat. Iya. Yeah. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka lah para sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihi Majmain. Bahkan Rasul SAW mengatakan, Abdu alaiha bin nawajid. Tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Pegang teguh sunnah tersebut. Dan gigitlah dengan gigi gerahamu. Maksudnya apa? Dipegang dengan erat. Maka ikhwani rahimani wa ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar kita senantiasa istiqomah dari apa enam eh, perkara-perkara tersebut yaitu kita tetap berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.